بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه كان حبيبي عبد الرحمن بارك به ممن يسمع الهواتف بينما هو خارج إلى عند سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي فلما قده في أثناء الطريق إذا بطائر طويل من قار مر عند أذنه وهو يقول يا حداد القلوب إن شاء الله Habib Ahmad bin Umar bin Sumit dia beliau berkata karena Habib Abdurrahman Baragbah ini datuknya Habib Ahmad bin Umar dari ibunya ya itu Barakbah datukku Abdurrahman Habib Abdurrahman Barakbah mimman yasma'ul hawatif dari golongan orang yang bisa mendengarkan suara-suara hatif itu suara yang tidak nampak orangnya. Bainama wa kharijun ila indi Sayyidina Habib Ahmad bin Zainal al-Habsyi ketika beliau keluar menuju ke rumahnya Habib Ahmad bin Zainal al-Habsyi. Ini Habib Ahmad Habib Abdurrahman Baragba ini termasuk orang yang menangi Habib Wahadat Setelah Habib Haddad Habib Ahmad bin Zainal al-Habsyi. Menuju ke sana, falamma gidhu fi atna'i tariq Ketika beliau udah di tengah-tengah jalan, ida bi ta'ir tawil minggar melihat ada satu burung yang panjang paruhnya. Marra inda uduni. Dia tadi terdengar ya, marra ala uduni maksudnya terdengar di telinganya Habib Abdurrahman Barakba ini bahwa yagul itu burung berkata ya haddadal gulub, ya haddadal gulub. Masa ngomong begitu? Lah, yang dengarkan lain telinganya dan jangan bingung bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Inna ahlas samai wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil bahr wa hatta namla fi juhriha la yastaghfirun Dua yang lain ya penghuni langit dan bumi ini semuanya mohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan ikan di lautan kemudian semut-semut ada di lobang-lobangnya semuanya mohonkan karena itu kalau orang jadi orang yang soleh orang yang berdakwah ilallah semuanya akan doakan dia semuanya akan mencintai kepada dia dan jangan bingung kalau memang ada misalnya seekor burung ke atau yang lain kan dengan lisannya dia yang dipahami oleh tentunya al-aulia menyebut mereka orang-orang yang soleh jangan bingung karena dalam hadis juga disebutkan yastaghfirun lahu. Baik. Ya. Qala radhiyallahu anhum أوصى عود بن عبد الله الأعجم عند موته بأن يحج له زاهد ورع فلما مات جاء ولد محمد بن عوض إلى عند سيدنا أحمد بن زين الحبشي فأخبره بذلك ومن يكون ذلك فقال والدك متشكك جام لكن ما أعلم اليوم على وجه الأرض أحدا شبيها بهذا الوصف إلا أن يكون سيد عبد الرحمن باركبان فأجره محمد المذكور على حجة والده فحج عنه أوصى عوض بن عبد الله العجم ada seorang yang bernama Awad bin Abdullah Ajam. Inda mauti berwasiat ketika mendekati kematiannya bi an yahujjalahu undangnya menghajikan bagi dia zahidun wariun, orang yang zuhud dan orang yang warok. Cari kalau orang mewakilkan haji jangan asal orang cari duit. Cari orang yang zuhud, orang yang warok sehingga hajinya sempurna sak sunah sunai nantinya. Tapi kalau karena duit, wes wes cepet-cepetan. Yang penting dapat fulus dia. Hah? Demikian juga ibadah yang lainnya untuk menghatamkan Quran orang yang zahid dan warok. Kalau enggak, wes asal-asal hataman nantinya. Hah? Cari orang yang betul-betul baik begitu. Nah, ini si Awad bin Abdullah Ajam ini wasiat tolong aku nanti hajikan ya. Aku wasiatkan kamu untuk bisa menghajikan aku dari orang yang zuhud dan warok. Falama mata maka ketika meninggal si Awad bin Abdullah bingung siapa ini Zahid Warok ini. Ja'a waladu Muhammad bin Awad ila indi Sayyid Ahmad bin Zainal al Maka datang anaknya si Awad tadi ini kepada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi untuk musyawarah, cari orang yang dipesan sama abahnya ini. Fa akhbarahu bidzalik, memberi kabar dengan itu semuanya. Waman yakunu dzalik? Siapa orang yang seperti itu? Fakal maka berkata Syekh Ahmad bin Al-Habsyi, walidak mutasyakkik jam abamu terlalu hati-hati. Ya, terlalu hati terlalu hati-hati gitu -hati, Walakin ma'alamul yom ala wajil arat. Tapi aku tidak mengenal, kata Habib Hafiz Nafsi. Orang yang sekarang hidup di atas bumi ini, ahadan. Seorang pun syabihan bihadal wasaf yang menyerupai sifat yang dikendaki oleh ayahmu. Warok dan zuhud tadi itu. Illa ayakuna Sayyid Abdurrahman Barakbah. Kecuali Habib Abdurrahman Barakbah ini. Insyaallah tepat kalau ya Fa'ajarahu maka dikasih biaya oleh anaknya si Awad bin Abdullah tadi itu Habib siapa Abdurrahman Baragba ini Muhammad Al-Badkur namanya Muhammad anaknya Awad tadi itu ala hajat walidih untuk menghajikan ayahnya fahajjanhu maka Habib Abdurrahman yang menghajikan darinya dan ini satu gambaran bagaimana orang itu cari yang istimewa begitu orang istimewa itu hargai orang yang zuhud orang yang warok bukan orang yang makan sana makan sini telkaf masonau seperti un, ularnya Nabi Musa itu semuanya diyuguli ya bukan itu yang paling istimewa yang paling istimewa itu bukan yang pernah foto sama presiden ya yang paling istimewa itu yang warok nah, yang paling istimewa itu adalah yang zuhud cari orang yang demikian itu orang istimewa hargai dia kalau untuk ibadah, untuk doakan, untuk ngamalkan, untuk hajikan, ada cari orang yang model demikian itu akan lebih bagus daripada segala orang. Jangan cari yang paling rohis. Ya. Nah, kalau kita kan enggak cari yang paling rohis kalau kita. Cari yang paling istimewa orangnya sehingga amalnya tentunya istimewa nantinya. Ini sama dengan orang garap itu. Ini garap emban ini misalnya. Kalau orangnya ahli, hasilnya bagus. Tapi kalau orangnya nggak ahli, hasilnya acak-acakan seada-adanya. Ya, garap mebel juga begitu. Kalau orangnya ahli, bu, hasilnya bagus. Tapi kalau arang, arahnya eh, kasaran, aburokis jadinya. Ya, karena itu cari orangnya yang istimewa, insya Allah hasilnya juga istimewa. Nah, ada ada perlu dibahas atau cukup? Ingin tahu maknanya ba dalam barokah atau bafakir. Hmm. Abah itu biasanya pakai kata-kata Abu. Oh ya. Abu Alawi, Ba Alawi gitu. Abahnya Alawi, Ba Alawi. Bagi Ba itu bagi nah. dari dari apa? Dari, sama dengan keturunan gitu ya. Julukan itu. Julukan biasanya ada ada satu kejadian ya. Ada yang seperti Asyatiri itu karena eh, hasil miliknya dia dan hasil semua kerjanya dibagi paruh edang dengan saudaranya gitu. Dikatakan katakan asyatiri, ya, macam-macam lah di situ.